Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Beliau lahir di dunia ini dalam keadaan yatim. Kemudian beliau melalui masa penyusuannya pada Halimah Sa'diyah dan terjadilah kejadian yang telah kita sebutkan kisahnya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perutnya dibelah pada saat beliau sedang bermain-main dengan saudara sesusuannya sehingga Rasulullah Alaihi Wasallam pun dikembalikan kepada ibunya dan setelah itu beliau dalam asuhan ibunya Aminah bintu Wahab lalu kemudian ibunya pun meninggal pada usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sangat muda sekali. Ada yang mengatakan beliau berumur 6 tahun. Ada pula yang mengatakan beliau berumur 4 tahun. Kemudian setelah meninggalnya ibunya berkata Al-Hafidh Abu Fida Ismail bin Umar الشهير بن كثير رحمه الله taala falamma matat ummuhu maka tatkala ibunya meninggal hadanathu ummu aiman maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dipelihara oleh ummu aiman dan ummu aiman beliau bernama Barakah bintu Tha'lab Beliau berkunyah Ummu Aiman disebabkan karena beliau memiliki anak yang bernama Aiman dari hasil pernikahan Ummu Aiman dengan Ubaid Al-Habashi lahirlah Aiman Aiman bin Ubaid kemudian setelah itu setelah berpisah dengan Ubaid al-Habashi maka Ummu Aiman ini pun menikah dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala lahirlah Usama bin Zaid dan Ummu Aiman demikian pula Zaid bin Harithah ini adalah keduanya bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala keduanya menikah maka lahirlah Usama bin Zaid kemudian setelah itu Zaid bin Harithah menikah dengan Zainab bintu Jahsh wahia maulatuhu dan Ummu Aiman itu adalah maulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warithaha min abi di mana beliau mendapatkan warisan Ummu Aiman ini karena dia seorang budak dari ayahnya. Jadi budak termasuk di antara harta warisan. Maka Ummu Aiman adalah warisan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia termasuk di antara wanita yang terdahulu awal-awal telah menjadi seorang muslimah dan istiqamah di atas keislamannya. Bahkan Ummu Aiman ini termasuk di antara para wanita yang ikut berhijrah ke Habasyah. Kemudian setelah itu berhijrah ke Madinah radhiyallahu taala anha. Beliau meninggal pada masa khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa kafalahu jadduhu Abdul Muttalib dan beliau pun dinafkahi oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العمر ثمان سنين توفي جده Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai usia 8 tahun maka kakeknya pun meninggal. Luar biasa cobaan yang dialami Rasulullah alaihi salatu Satu persatu dari orang-orang yang memelihara beliau alaihi salat salam berpisah darinya mulai dari ayahnya yang memang dia tidak melihatnya kemudian ibunya kemudian kakeknya jarak antara ibu dan kakeknya hanya sekitar dua tahun Abdul Muttalib meninggal dalam keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 8 tahun. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Nabi Alaihissalam itu sampai beliau menangis pada masa itu berjalan di belakang jenazahnya Abdul Muttalib sampai kemudian Abdul Muttalib pun dikuburkan di Hajun. Setelah itu dia pun dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Dan memang pada waktu itu Sebelum meninggal Abdul Muttalib sempat memesankan dan mewasiatkan agar yang memelihara Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pamannya Abu Talib. Karena pamannya Abu Talib ini adalah saudara kandung dari ayahnya Abdullah. Adapun urusan uh, memberikan minum air zam-zam kepada para tamu Baitullah itu diserahkan pada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, anak beliau sendiri, anak Abdul Muttalib. Wa awsa bihi ila ammihi Abi Talib. Lalu kemudian Abdul Muttalib sebelum meninggal mewasiatkan itu kepada pamannya yaitu Abu Talib li'annahu kana syaqiqu Abdullah sebab Abu Talib itu adalah saudara kandung Abdullah ayahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebab biasanya semakin dekat hubungan kekeluargaan maka semakin erat pula penjagaannya dan pemeliharaannya. Dia merasa semakin dekat dari orang tersebut. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat dekat hubungannya dari Abu Talib maka Abu Taliblah yang memeliharanya Fakafalahu maka Abu Talib pun memelihara dan menafkahi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa hatahu atamma hiyatah. Dan Abu Talib melindunginya dengan sesempurna perlindungan. Wa nasarahu hina ba'athahu Allah a'azza nasrin. Dan Abu Talib memberi pertolongan kepadanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya. Dengan pertolongan yang sangat gigih. Ma'a annahu kana mustamirran ala syirkihi ila ammata. Padahal Abu Talib tetap dia berada di atas kesyirikannya. Bahkan sampai dia meninggal. Tetap saja dia tidak meninggalkan agama nenek moyangnya agama yang telah dianut oleh kakek-kakeknya Abdul Muttalib dan seterusnya فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك sehingga Allah Subhanahu wa taala meringankan siksaannya disebabkan karena perlindungannya pada masa hidupnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah sahih hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Al Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Sebab di antara paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka yang mendapati Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus maka di antara paman-paman Rasul yang mendapati diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada empat. Yang pertama Abu Talib, yang kedua Abu Jahal, kemudian yang ketiga Hamzah dan yang keempat adalah Al-Abbas. Dan di antara empat paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang duanya muslim masuk Islam Hamzah dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan umur Hamzah dan Abbas tidak berjauhan dari umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara 3 hingga 4 tahun. Adapun yang dua keduanya tetap berada di atas kekufurannya. Abu Jahal dia kafir dan bahkan sangat keras sekali permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak awal berdakwahnya Nabi alaihi salatu wasallam maka Abu Jahal ini terus ya afwan bukan Abu Jahal Abu Lahab Abu Lahab terus ya membuat permusuhan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam nah dia dan istrinya sehingga namanya pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al Karim tabbat yada abi lahab wa tab sebaliknya Abu Talib meskipun dia dalam keadaan kafir akan tetapi dia termasuk di antara orang yang paling keras pembelaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Talib selama hidupnya kedekatannya dari Nabi alaihi salatu wasallam semenjak kecil dalam pemeliharaan Abu Talib maka dia terus memberikan perlindungan dalam keadaan musuh-musuh dari kalangan kaum kafir Quraisy mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan teror untuk mengganggu dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun mereka tidak mampu selama Abu Talib masih hidup dan pada hakikatnya Abu Talib mengetahui kebenaran dakwah Rasulullah alaihi wasallam sebab Abu Talib sendiri telah mengetahui beberapa tanda-tanda yang menunjukkan kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Namun beliau tidak menjadi seorang muslim disebabkan karena khawatir celaan kaumnya. Khawatir akan ditentang oleh kaumnya apabila dia meninggalkan agamanya. Dan tentunya tidak dimenangkan demikian. Seorang wajib untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun di sana ada orang-orang yang memusuhinya. Meskipun yang memusuhinya itu adalah orang-orang yang paling dekat darinya. Wajib bagi setiap hamba berserah diri kepada Allah, mentauhidkan Allah. Tabaraka wa taala. Adapun meninggalkan Islam, meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala karena takut dari celaan orang-orang maka ini bukan dari Islam dan bukan dari pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah salah Abu Talib tatkala dia meninggalkan Islam dan enggan menjadi seorang muslim sementara dia telah meyakini itu. Hanya disebabkan karena takutnya dia mendapatkan celaan dari kaumnya yang menyebabkan kesengsaraan selamanya dunia dan dalam kehidupan akhiratnya. Dalam sebahagian syair yang menunjukkan bahwa Abu Talib meyakini kebenaran dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian syair dia mengatakan wallahi jadi dia menyebutkan syair-syair ini menjelaskan tentang pembelaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dia wallahi لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غضاضه وابشر وقر بذاك منك عيونا ودعوتني وعرفت وعرفت بانك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم امينا وأردت دينا قد علمت بأنه bi خير min khairi دينا لولا الملامة أو حذار malamatu لوجدتني بذاك masabbatin مبينا bidzaka samhan mubina kata dia wallahi la yasilu ilaika bijam'ihim kata Abu Talib demi Allah mereka seluruhnya tidak akan bisa menyentuhmu yakni tidak akan mampu mengganggumu hatta uwassala fit turab dafina sampai aku dimasukkan ke dalam liang kubur dalam keadaan terkuburkan yakni sampai aku mati mereka tidak akan mampu menyakiti kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasda' bi amrika ma 'alaika ghadadatan teruskanlah perjuanganmu ya jangan kamu berhenti dan bergembiralah wa qarra bidzaka minka uyunan dan merasa bahagialah kamu dengan apa yang kamu jalani. Wada'autani, engkau telah mengajak aku. Wa araftu bi annaka nasihi. Aku benar-benar mengetahui, meyakini bahwa engkau adalah yang menasehatiku. Engkau adalah penasehatku. Walaqad sadaqtah. Dan sungguh engkau telah jujur. Wa kunta thamma aminan. Dan bukankah kamu dahulu memang adalah seorang yang terpercaya. Memang kamu adalah seorang yang terpercaya. Wa aradta dinan qad alimtu. Dan engkau telah menawarkan satu agama, satu keyakinan yang aku benar-benar meyakini, mengetahui secara pasti min khairi adyanil bariyati dina. Itu adalah sebaik-baik agama yang dianut oleh manusia. Lalu apa katanya? Laulal malamatu au hadaru masabbatin. Kalaulah bukan karena celaan atau karena kekhawatiran mendapatkan cemoohan dari kaumnya, engkau akan mendapati aku akan menerima itu dan menjadi seorang muslim. Jadi ini pengakuan Abu Talib yang menunjukkan dia meyakini. Akan tetapi karena sebab ini khawatir malamah, khawatir masabbah, celaan kaum akhirnya dia mati dalam keadaan berada di atas millah Abdul Muttalib la ilaha illallah dia mati dalam keadaan kafir dan batil apa yang disebutkan oleh kaum Syiah yang mereka mengatakan bahwa Abu Talib mati dalam keadaan mukmin tanpa ada alasan yang jelas tanpa hujah yang sahih dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka apabila antum mendapatkan di sana ada tulisan-tulisan yang mengatakan Abu Talib itu mukmin, maka itu adalah kesesatan dan bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika meninggalnya Abu Talib sementara beliau berusaha untuk mengajak Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya. Tetap saja dia tidak mengucapkan. Setelah meninggal, maka Rasulullah alaihissalam mengatakan la astaghfiranna lak malam unha ank. Aku akan beristighfar untukmu selama aku tidak dilarang. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kana lin-nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim tidak diperbolehkan bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada orang-orang musyrik meskipun mereka adalah kerabatnya apabila telah jelas mereka itu dari ashabul jahim dan Allah Jalla wa ala berfirman innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha' Sesungguhnya engkau tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Namun yang memberi hidayah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa yang Allah jalla wa'ala kehendaki. Akan tetapi, bukan berarti Abu Talib tidak mendapatkan manfaat dari pembelaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapatkan manfaat. Manfaatnya adalah takhfiful adab diringankannya siksaan Abu Talib dalam neraka jahanam. Dan itu disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Al-Abbas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan hal nafa'ta Abu Talib bishay Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak. Apakah engkau memberi manfaat kepada Abu Talib? Ada satu pun yang kau beri manfaat kepadanya? Bukankah dia yang membela kamu? Dan bahkan dia marah untuk membela kamu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, huwa fi dahdahin minan nar." Iya. Ada manfaatnya. Dia Abu Talib berada di dahdah yang dimaksud dah-dah itu Kenapa ketawa? Hmm? Yang dimaksud dah-dah yaitu air yang sampai ke mata kaki. Tapi di sini tentu api bukan air. Yang sampai ke mata kaki, yakni tingkatan siksaan neraka yang paling ringan dalam neraka. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena aku, tentu dia akan dilemparkan ke dalam tingkatan neraka yang paling bawah. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Al-Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna ahwana ahli nari adaban Abu Talib. Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Talib. Lahu na'lani yaghli minhu dimaghuhu. Dia berjalan dengan kedua terompahnya dalam keadaan otaknya mendidih. La haula wa la quwata illa billah. Na'udzu billahi minan nar. Nah. Jadi ada manfaat. Akan tetapi manfaat itu tidaklah cukup untuk mengeluarkan mereka dari mengeluarkan Abu Talib dari siksaan neraka jahanam disebabkan karena dia mati dalam keadaan kafir. Lalu berkata Al-Hafidh Mukathir rahimahullah taala wa kharaja bihi ammuhu ila Syam fi tijarah. Lalu kemudian Beliau keluar bersama dengan pamannya Abu Talib dalam perjalanan tijarah perjalanan untuk berdagang sebagaimana yang kita ketahui bahwa memang mayoritas penduduk Makkah pada saat itu adalah hasil pencarian mereka dari perdagangan tidak terlepas pamannya maka dia pun berdagang ke negeri Syam fi tijaratin dalam sebuah perjalanan perdagangan. Wa huwa ibnu thintai asyrata sanatan. Waktu itu beliau berumur 12 tahun. Wa dzalika min tamami lutfihi bihi. Dan ini termasuk di antara kesempurnaan kasih sayang Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'adami man yaqumu bihi idza tarakahu bi Makkah karena tidak ada yang mengurusnya apabila Abu Talib meninggalkan Rasulullah di Makkah. Fara'a wa ashabuhu mimman kharaja ma'ahu ila Syam min ayat fihi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun melihat demikian pula teman-temannya melihat menyaksikan dari orang-orang yang keluar bersamanya menuju negeri Syam untuk berdagang mereka menyaksikan tanda-tanda yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kenabian, tanda-tanda kerasulan. Ma ammahu fil wasati bihi wal hirsi alaih yang semakin menambah pamannya itu ya untuk senantiasa menjaganya, memeliharanya. Terus dia berusaha untuk memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama rawahu Tirmidzi fi jami'ihi bi isnadihi rijaluhu kulluhum thiqat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam jami'nya sebagian mengatakan bahwa At-Tirmidzi itu kitab sunan. Sehingga kalau mereka menyebutkan empat kitab sunan biasanya yang dimaksud adalah Sunan Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Namun ungkapan kitab yang sahih dan itu pendapat sebagian para ulama bahwa At-Tirmidzi kitab beliau lebih cocok untuk disebut Al-Jami' Kitabul Jami' bukan as-sunan. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu rahimahullah. Dengan sanad perawi-perawinya semuanya thiqat, terpelihara, terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Maka disebutkan dalam riwayat tersebut beberapa kejadian-kejadian yang menunjukkan tanda kerasulan beliau alaihi salatu wassalam. Min tadlilil ghamamati lahu di antara kejadian yang terjadi pada saat itu di mana awan itu selalu memberikan naungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun Rasulullah berjalan, setiap Rasulullah berjalan, maka dia selalu berada di bayangan awan tersebut. Wa mailu syajarati bidhilliha alaih. Dan pohon yang pohon ini lalu kemudian mengarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan naungan kepada Rasulullah Alaihissalam. salam. Nanti akan kita sebutkan kisahnya secara lengkap, namun yang dimaksud di sini bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama dengan Abu Talib suatu ketika mereka ingin beristirahat. Maka mereka pun mencari tempat untuk bernaung. Mereka melihat ada pohon. Ketika mereka datang sana, ternyata seluruh naungan itu sudah ditempati oleh orang-orang penuh orang-orang berada di naungan di bawah pohon tersebut maka duduklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang yang awalnya tidak ada naungan disebabkan karena seluruh naungan sudah ditempati oleh orang-orang juga mereka melewati jalur itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk maka pohon itu ya uh, dia mengarahkan kepada Rasulullah Ya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan perlindungan dari pohon tersebut berada di bawah naungannya dan itu disaksikan oleh mereka dan pada waktu itu ada seorang pendeta namanya Bahira juga menyaksikan kejadian itu wa Bahira ar-rahib bihi dan kabar gembira dari Bahira seorang pendeta dari ahlul kitab dan dia menggambarkan kepada Abu Talib dan orang-orang bersamanya pada waktu itu, jaga, pelihara anak ini. Ya. Dan bahkan dia memerintahkan untuk segera dibawa pulang. Khawatir, jangan sampai ditangkap oleh pasukan dari bangsa Romawi, lalu kemudian mereka membunuhnya. Karena memang mereka sedang mencari-cari yang katanya seorang anak yang akan diutus sebagai Rasul. Ini yang mereka tidak inginkan. Nah, sementara Bahira melihat tanda-tanda itu pada Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam tanda kenabian pada bagian tulang di bagian pundaknya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Naam di antara kedua tulang pundak Rasulullah Alaihi Wasallam beliau melihat tanda kenabian dan tanda-tanda yang lainnya ketika Nabi Alaihi Wasallam berjalan lalu kemudian awan tersebut selalu memberikan naungan kepadanya maka Bahira mengatakan ini adalah Rasulullah Rabbil Alamin utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa amruhu li ammihi birruju' bihi. Lalu kemudian Bahira pun memerintahkan pada pamannya untuk membawanya kembali. Li'alla tarahu al-yahudu fayarmunahu su'a. Jangan sampai dia dilihat oleh orang-orang Yahudi. Lalu melemparkan tuduhan keburukan padanya. Karena orang-orang Yahudi mereka memang mencari ya untuk mereka bunuh. Dan itu yang mereka tidak inginkan ya, munculnya seorang rasul pada akhir zaman. Namun tentu mereka tidak akan mampu melakukan. Nanti akan kita sebutkan pada kelengkapan riwayat tersebut kisah di mana terjadi pertemuan antara pendeta ini Bahira bersama dengan bangsa Romawi dari kalangan Yahud yang mereka datang ke tempat tersebut untuk mencari seorang yang akan menjadi seorang nabi dan rasul pada akhir zaman. Wal hadithu lahu aslun mahfudun wa fihi ziyadatun ukhar. Dan hadis ini itu memiliki asal riwayat yang terpelihara. Dan di sana ada tambahan-tambahan kisah yang lainnya yang insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya akan kita sebutkan. Ya, riwayat ini secara lengkap dalam uh, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan kita lanjutkan nanti di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.